secara bahasa <clears throat> dari kata al-fath fataha yaftahu fathan al-fathu lawannya ighlaq lawannya ighlaq ghain kalau dalam bahasa Arab ghain itu dobitnya apa ya? Nah, mu'jamah nah, ada titiknya. Nah, seperti ain tapi mu'jamah dengan titik. Lawannya al-fathu lawannya apa? Naqidu nam. Lawannya al-ighlaq. Terbuka lawannya berarti apa? Tertutup. Itu secara bahasa kemudian disebutkan makna lainnya juga adalah an-nasru. An-nasru Nasara yansuru nasran. Nasara yansuru nasran. Bisa kemenangan, bisa pertolongan, apa lagi, pembebasan. Dari situlah firman Allah dalam surat Al-Anfal, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Mananya an-nasr in nah, intas tansiru nah maknanya minta pertolongan minta kemenangan minta kebebasan al anfal ayat 100 eh ayat 19 ayat 19 maknanya minta kemenangan atau pertolongan disebutkan ayat ini nama ini nama enam eh, yang telah lewat nama-nama Allah itu adalah nama sekaligus sifat sekaligus sifat wal fattah wal fattah min abniyatil mubalaghah al fattah min abniyatil mubalaghah. Ini al-fathah itu bentuk mubalaghah. <clears throat> Seperti fa'alun lima yurid. Fa'al dari wazan itu. Fathah, fa'al, qattal, qattat. <clears throat> Apalagi dajjal sama. Mana-mana mubalaghah yang menunjukkan pengertian lebih sangat disebutkan nama ini dalam bentuk mufrad hanya satu di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan nama ini. Dalam surat Saba ayat 26 surat ke-34 ayat 26 Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Juga disebutkan dalam bentuk fi'il. Seperti di atas tadi. Yaftahu bainana. Kemudian di dalam ayat yang lain nama ini seperti dalam surat Al-A'raf dalam bentuk jamak, dalam bentuk jamak. Al-A'raf ayat 89. Doa Nabi Shu'aib ya. Enggak, ya. ya ini doa para para ambiya ya dan kaum mereka ketika mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Syahidnya di situ disebutkan dalam bentuk jamak. Ayat 89 surat yang ketujuh. Surat Al-A'raf. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ketika mereka para anbiya mendapatkan perlawanan, permusuhan dari para nah, orang-orang besar, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan, merasa dirinya punya status di tengah-tengah masyarakat. Selalu disebutkan dalam sepanjang setiap zaman di tempat manapun selalu yang jadi musuh para anbiya itu seringnya al-mutraf. Al-mutrafun, orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang punya kedudukan, jabatan, kekuasaan, status sosial. Nah, nah saat-saat itu mereka berdoa kepada Allah, para anbiya dan rasul kemudian murid murid atau pengikut-pengikut mereka meminta kepada Allah Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin unsur maknanya adalah di situ unsur al madlum wa sahibal haq minta kepada Allah pertolongan minta kepada Allah nah membelaan ini agar Allah membela orang-orang yang terzalimi dan orang-orang yang sahib al-haq. Yang berjalan bersama al-haq. Alat zalim al-mu'anid. Terhadap orang yang zalim, pembangkang terhadap al-haq. Wa anta khairul fatihin. Nah ini dalam bentuk jamak. Jadi dua dua ini yang dijadikan dua ayat ini dijadikan dalil mereka yang memasukkan nama Al-Fattah ke dalam kumpulan Al-Asma'ul Al-Husna. Nah, surat Saba ayat 26, surat Al-A'raf ayat 89. Nah, biasanya juga di dalam apa dalam surat Ambiya ya, sering juga disebutkan di situ beberapa nama dalam bentuk jamak yang dijadikan juga dalil sebagian ulama. Wa anta khairul warithin juga seperti itu. La taj'alni fardan wa anta khairul warithin. Kemudian juga wa kafabina hasibin yang telah lalu. Wa kunna bihi alimin. Ini juga yang jadi situ dijadikan dalil para ulama bahwa di antara nama-nama Allah itu adalah Al-Alim. Sekarang nama arti nama ini secara istilahi. Jadi artinya terkait dengan nama Allah. Terkait dengan nama eh, terkait dengan Allah bukan terkait dengan nama Allah, tapi terkait dengan hak Allah. Nama tersebut terkait dengan hak Allah. Nah, disebutkan dalam ayat yang terakhir tadi surat Al-A'raf Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Nah, menurut Qatadah rahimahullah maknanya adalah iqdi bainana wa baina qaumina bil haqq. Putuskanlah tetapkanlah hukum antara kami dan kaum kami dengan yang hak. Sama seperti itu juga Artinya dinukil oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir ini di bawah Qatada. Setelah masa tabi'in. Nah. Beliau mengatakan dalam tafsir ayat tadi, ya ini maknanya adalah oh, kum bainana wa baina qaumina bil hak bi hukmika al haq. Jadi rabbana ftah, yani rabbana hukum. Hukumilah. Putuskanlah hukum antara kami dan mereka dengan hak wa anta khairul fatihin yakni wa anta khairul hakimin engkau adalah sebaik-baik yang memutuskan perkara jadi di antara makna-makna kembali ke atas mungkin dari mana-mana secara lughawi memang disebutkan sebagian ulama di antaranya Al-Azhari dalam As-Sahih As-Sihah Al-Azhari dalam As-Sihah menyebutkan makna al-fath yakni antahkuma baina khasamain. Jadi kamu memutuskan perkara di antara dua pihak yang bertikai. Ini fakta. Nah, ini, maka dengan terkait dengan hak Allah jadi doa tadi maknanya bersama, maknanya iftah bainana wa bainakum bil qaumina bil haq, yani uhkum bainana wa bainahum bil haq. Putuskanlah antara kami dan mereka dengan yang hak. <clears throat> nah disebutkan dalam ayat surat Saba dalam ayat di surat Saba itu wa anta khanam wa huwa al-fattahul alim al-fattahul alim ani al-qadi al-alim bil qada al-qadi al-alim bil qada baina khalqi. Yani makna al-fat nah wa huwa al-fattahul alim artinya Allah itu al-qadi yang memutuskan perkara lagi al-alim. Al-alim yang Maha mengetahui ke nah, ya, yang Maha mengetahui tentang perkara ini keputusan dan ketetapan hukumnya di antara makhluk-makhluknya. Nah, ini mana boleh dikatakan dia apa? Mungkin bisa dikatakan bahwa nama Al-Fatah ini menunjukkan kepada sifat atau nama lain yang menjadi lawazimnya. Jadi berdasarkan kan dalalah terhadap nama dan sifat Allah itu ada tiga. Eh, mutabiqah, tadammun, dan al-lawazim, nah, al-luzum berdasarkan luzum dari apa namanya nama ini al-fattah dia punya dalalahnya nih luzum ini yastalzim annahu subhanahu wa ta'ala alim fi dzatihi alim memiliki sifat nama sifat al-alim nah. <clears throat> al-khabir al-latif juga mana yang lain yang sudah kita lewati dari nama-nama Allah itu al-hakam maha adil dalam memutuskan. Al-Hakim memiliki hikmah. Nama Allah Al-Fattah. Secara lauzum dia menunjukkan pula nama Allah itu bahwa Allah itu adalah Al-Hakim, Al-Hakam, Al-Adil. Kalau misalnya kalau misalnya menurut sebagian ulama, Al-Adil pada ada di dalam Al-Hakam, kemudian Al-Alim. Nah, disebutkan oleh Ibnu Jarir, kenapa dikatakan Allah itu al-qadi al-alim bil qada baina khalqihi yaitu yang memutuskan perkara lagi maha mengetahui ketetapan di antara keputusan di antara makhluk-makhluknya li'annahu la takhfa anhu khafiyah li'annahu la takhfa anhu khafiyatun tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah tidak ada satupun yang ter samar atas atas Allah. Gak ada yang tersembunyi. Semuanya jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yahtaju ila syuhud. Allah tidak butuh saksi. Tu'arrifuhul mahna muhiq minal mubtil. Untuk menampakkan atau mem, apa namanya? Mem, apa? Untuk memperkuat ya keputusan Allah mana yang hak mana yang apa benar mana yang salah Allah tidak butuh saksi Allah tidak butuh saksi nah, semua saksi-saksi yang ada itu untuk kita, terhadap kita bukan untuk Allah nah, semua sudah diketahui oleh Allah dan itu dia dia dimunculkan, yang para saksi itu menunjukkan keadilan Allah bahwa Allah tidak menzalimi siapa siapapun di antara makhluknya bahkan dia menjadi saksi adalah dari kalangan mereka sendiri bahkan dari tubuh mereka sendiri tangan kaki kulit nah, itu akan menjadi saksi bagi manusia nah diterangkan <clears throat> makna lain terkait dengan nama Allah ini al-fatah bahwa Allah Subhanahu wa taala fataha bainal haqqi wal batil membuka membentangkan antara yang hak dan yang batil menjelaskan yang hak dan yang batil nah Allah di antara nama-nama makna dari mana al fatah ianya Allah membuka Allah menjelaskan yang hak dan yang batil Allah batalkan, Allah gugurkan al-batil dan Allah menangkan yang hak. Fahuwal fattah. Mana berikutnya terkait dengan nama Allah ini Al-Fattah wa huwallazi yaftahu abwa rizqi Dialah Allah yang membuka pintu-pintu eh, rezeki. Zahiran wa batinan. Rizki yang sifat lahir. rezeki yang sifatnya batin. Yaftahu abwab rizki warrahmah, Yang selalu kita minta. Setiap kali masuk masjid. Bagi yang mereka minta. Bagi mereka yang minta. Allahumma ftahli abwab rahmatik termasuk makna nama ini al-fattah yakni Allah Subhanahu wa taala membuka semua urusan yang tertutup terkunci di hadapan hambanya membuka semua urusan yang terkunci di hadapan hambanya hal-hal yang dia buntu persoalan-persoalan yang dia buntu tidak terbuka pikirannya untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Nah, ketika dia minta kepada Allah, memanggil nama Allah ya Fattah, ya Alim, Allah lah yang membukakan jalan keluar lagi baginya. Allah pula yang membukakan atas mereka sebab-sebab bagi semua kemanfaat yani hal yang bermanfaat bagi mereka. Allah pun yang membuka hati-hati mereka. Allah pula yang membuka mata hati mereka, mata penglihatan mereka untuk melihat yang hak. Jadi disimpulkan nama Allah Al-Fattah itu ada tiga pengertiannya. Yang pertama Al-Hakim sama dengan Al-Hakim yang memutuskan perkara di antara makhluknya dengan adil. dengan ketetapan-ketetapan syar'i, nah syar'iyah dan qadariyah. Kemudian yang kedua yaftahu lahum abwabar rizqi war rahmah. Membuka pintu rizki dan rahmat. Yang ketiga bermakna an-nasir li ibadihil mu'minin. Penolong, pembela bagi orang-orang yang beriman. Membela orang-orang yang terdolimi boleh juga disimpulkan lagi dari yang tiga tadi. Maka nama Al-Fattah itu punya kembali bisa kepada dua dua makna. Makna yang pertama yarji ila makna al-hakam. Makna yang pertama kembali kepada makna al-hakam. Ini sudah kita lewat namanya. Nama-nama Allah al-hakam, al-hakim. Yang pertama makna al-fatah kembali kepada makna al-hakam hakim yang maha adil. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, dia membuka bagi hambanya semua pintu kebaikan. Pintu kebaikan kan ada dua juga. Dia dapatkan manfaat terjauh dari madarat. Abwab al khair. Termasuk di situ apa? Pintu-pintu rezeki, pintu-pintu rahmat. Termasuk juga makna yang kedua ini yaftahu li ibadihi babat taubah. Ini yang paling agung dan itu terbuka selama matahari masih terbit di timur. Pintu taubat itu masih terbuka selama selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Pintu taubat masih terbuka seperti disebutkan dalam riwayat. Nah, fala yazalu dzalikal babu maftuhan littaubah. Pintu itu senantiasa terbuka untuk bertaubat. Kemudian juga yang nah termasuk yang kedua tadi bahwa Allah membuka pintu-pintu rahmatnya, pintu rezeki, pintu-pintu kebaikan yakni <clears throat> yang diriwayatkan dari Abu Inabah Al-Khawlani qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini disahihkan oleh Syalbani diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi'abdin khairan, jika Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, asalah. asalah wa asalun madu. Allah memadunya. Jangan diartikan seperti itu dulu ya. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, asalah. Para sahabat juga bertanya, tahu itu madu, tapi apa maksudnya Rasulullah asalah? Apa maksudnya Allah membuat menjadikan memadunya? Bukan memadukan. Kalau memadukan menyatukan ya. Nah, ini madu. Madu ya ini yang kita minum. Bagi yang jualan madu tahu ya, madu. Nah disebutkan <clears throat> Rasulullah menjawab, "Wa ma asalahu ya Rasulullah?" Apa itu maksudnya asalah? Para sahabat ahli bahasa masih tanya kepada yang lebih ahli lagi, yang lebih tahu lagi min ashahin nas Rasulullah SAW. Qala makna asalahu ay nah kata beliau sallallahu alaihi wasallam yaftahullahu lahu amalan salihan qabla mautih. Yaftahullahu lahu amalan salihan qabla mautih. Allah buka untuknya amalan saleh sebelum mati. Summa yaqbiduhu alaihi. Kemudian mencabutnya di saat dia berbuat baik tersebut. Allahumma asilnya. Kemudian Allah cabut rohnya ketika dia dalam keadaan baik tersebut. Man asha ala syai' mata alaih. Wa man mata alaih, man mata alaih ala syai' bu'itha bu'itha fihi. Man asya ala syai' man asya ala khair mata ala khair. Wa man mata ala khair pun fihi. Nah, seperti itu kata mereka para ulama. Siapa yang terbiasa hidup di atas kebaikan akan matikan di atas kebaikan. Nah. Nah, nasallahu an yu'assilana Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dapatkan asaluhu ini. Sebagian ulama juga seperti dalam faedah yang disebutkan dari Syalbani. Boleh kita saling mendoakan. Assalamualaikumullah. Assalamualaikumullah. Ini semoga Allah membuka pintu kebaikan untuk Anda dan mencabut nyawa Anda di atas kebaikan. Termasuk juga dari bab yang tadi, makna yang kedua, Allah membuka pintu-pintu kebaikan, Jadi Allah Subhanahu wa taala yaftahu abwabas sama' linuzulil barakah. Allah membuka pintu-pintu langit agar turun barakah turun barakah dan terkabulnya doa. Sebagian meriwayatkan waktu-waktu ini Allah membuka pintu-pintu langit sebelum duhur ketika matahari sudah tergelincir. Sebelum masuk waktu duhur itu ada waktu di mana Allah membuka pintu-pintu langit ada yang menyatakan di hari Rabu. Wallahu a'lam. Tapi sebelum masuk duhur. Ya. Allah membuka pintu pintu lain. Ketika matahari masih ya berada di atas kepala kita. Belum artinya sudah mulai masuk mau tergelincir tapi belum sampai mungkin waktu zuhur. Nah. Ya. itu terbuka pintu-pintu langit. Nah, ini waktu-waktu yang mustajab. Nah, itu diterangkan juga di dalam Al-Qur'an seperti dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, maka kami hukum mereka dengan karena apa yang mereka usahakan. jadi terbukanya pintu-pintu langit, barokah kita dapatkan dari langit kebaikan-kebaikan dari bumi tanah yang subur, aman, makmur. Itu dengan dua ini. Amanu wattaqau. Beriman kepada Allah dan senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dalil lain yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di sahih dihasankan oleh Syekh Albani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma qala 'abdun tidaklah seorang hamba menyatakan la ilaha illallah qat mukhlisan tidaklah seorang hamba sama sekali yakni tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah sama sekali dalam keadaan ikhlas betul-betul dalam keadaan ikhlas illa futihat lahu abwabus sama melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu langit hatta tufdiya ilal arsh sampai tembus ke arsh ma ijtanabal kabair selama dia menjauhi dosa-dosa besar selama dia menjauhi dosa dosa besar dosa besar itu yang diancam dengan neraka. Tapi janganlah kita iya artinya memandang besar kecilnya dosa. Kadang-kadang kedudukan seseorang itu bisa membuat dosa yang dilakukan itu menjadi besar dan berat. Semakin kecil dorongan faktor-faktor pendorong orang itu berbuat maksiat, tapi dia melakukan maksiat, dosanya besar. Apa misalnya disebutkan dalam riwayat itu tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak diajak bicara dan lawalahum adabun alim. Sayyibuz zani atau syekhun zani. Syekh sudah tua renta zina. Apa yang mendorong dia untuk berbuat zina? Sudah jompo, sudah renta, uzur, lemah seluruh tubuhnya. Tapi kenapa? Kecil kan dorongannya. Lain dengan syabab. Pemuda, gagah, kuat fisiknya. Faktor pendorongnya kuat dari dalam dirinya, dari lingkungan. Fasilitas fasilitas banyak mendukung, dia jatuh wajar. Walaupun dia doh dosa, tapi itu masih dimaklumi. Makanya hukuman buat mereka cuma 100 kali cambukan dan diasingkan setahun. Saya zani, saya zani. Apa hukumannya? Rajam. Kenikmatan yang dia yang dia anggap lezat dengan dosa ini tadi dibalas setimpal dengan dia harus merasakan sakit sekujur badannya. Nah. Ya. Nah. Kemudian disebutkan lagi tadi Nah, ailun mustakbir. Nah, orang miskin tapi sombong. Bayangkan. Kalau orang kaya sombong wajar dia punya uang. Punya kedudukan. Ini miskin tapi berlagak sombong. Apa yang dia sombongkan? Gitu. Makin berat, nah, makin sedikit, makin mini, makin kecil dorongan orang itu berbuat dosa, faktor-faktor yang mendorong, makin besar dosanya ketika dia, makin berat hukumannya ketika dia jatuh dalam dosa. Maka para mudaris, para mudarris, para muallim, para ustazah, para alim, para ulama, para nah, itu luar biasa beban yang dipikul oleh mereka. Para orang tua, para abah, para nah, para mas'ulin. Mereka melakukan dosa yang mungkin dilakukan oleh orang lain yang tidak seperti mereka, beda. Nah, itu dikatakan apa sebagian ulama termasuk diantara hal-hal yang membuat dosa itu bisa menjadi berat hukumannya. Nah, ini. Nah. <clears throat> Lihat bagian enam. Baik contoh besar saja. Lihat orang-orang Yahudi. Lihat orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dikatakan maghdubun alaihim dan begitu banyak celaan dan apa namanya? Nah, pembongkaran terhadap aib mereka, kekurangan apa, kejahatan, kejelekan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan-perumpamaan jelek ditujukan kepada mereka dan orang-orang yang semisal mereka. Mereka sudah tahu yang hak, sudah punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, melanggarnya. Nah, berat tanggungan mereka. Dilaknat oleh Allah. Nah, dilaknat oleh oleh Allah. Nah, kita berlindung Kenapa ini juga sering diingatkan ya, untuk kita semua? Nah, bahayanya itu tadi. Nah, kalau sudah Allah melaknat tujuh turunan, laknat itu menimpa anak kita, cucu kita. Nah, itu bahayanya. Mereka mungkin dapatkan harta, dapatkan kedudukan, tapi dimurkai oleh Allah. Dilaknat oleh oleh Allah wa nah. Nah ini tadi yang di Anda sebutkan tadi eh, di apa namanya apa ketika <clears throat> pintu langit terbuka di siang hari itu dari hadis Abdullah bin Said dari hadis Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula ba'da an tazula asy-syamsu qabla adh-dhuhr Rasulullah salat empat rakaat setelah matahari tergelincir sebelum zuhur. Maksudnya tadi Allah alam mungkin ini yang dimaksud yang lebih jelas mungkin sebelum masuk sholat zuhur, sholat empat rakaat sebelum zuhur. Tapi sudah waktu tergelincir matahari. Berarti mungkin bukan bukan waktunya tapi memang sebelum sholat zuhur, sholat sunnah. Sholat sunnah sebelum zuhur qabliyah yang dilakukan setelah zawalus syams. Kenapa? faqala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Ini lebih jelas. Nah, berarti mengoreksi yang anak katakan tadi. Tapi anak soalnya memahami dari keterangan sebagian ulama. Berarti itu nah, hadisnya lebih jelas. Bahwa innaha sa'atun ya, waktu. Jadi upayakan nah pertama para muadzin ya, para muadzin, para muadzin. Ya, nah umana orang-orang yang dipercaya. Kenapa? Mereka yang menjaga waktu, mengingatkan kita untuk waktu-waktu sholat. Perhatikan betul. Nah, ya waktu-waktu tersebut. Betul sudah tergelincir matahari, Tafadhol adan. Betul sudah terbit fajar, adan. Betul sudah tergelincir matahari, nampak syafaq merah, adan. Betul sudah hilang syafaq, hilang merah di langit, barat adan. Nah, itu hmm, pentingnya ini ya. Jadi, empat rakaat sebelum zuhur sudah masuk tergelincir matahari. Kemudian dia sholat para rakaat. Kata Rasulullah, Inna sa'atun tuftahu fiha abwaabus sama. Itu adalah saat waktu di mana pintu-pintu langit dibuka Wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun saleh dan aku senang. Aku suka naik amalan salehku ke ke langit. Nah, Rasulullah SAW apalagi kita mestinya. Nah, min babi aula. juga di maghrib. Ada waktu maghrib disebutkan di sini. Sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maghriba faraja'a man raja'a wa aqaba man aqaba faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an qad hafazahu an nafas wa qad hasara an rukbatayhi faqala abshiru hadha rabbukum qad fataha baban min abwabis sama' yubahi bikumul malaikah yaqulu unzuru ila ibadi qad qada faridatan wa hum yantadhiruna ukhra ribab. Ya, mereka menunggu waktu-waktu sholat. Ini setelah selesai sholat maghrib, ada yang pulang. Ya, nah Rasulullah datang lagi dalam keadaan tergesa-gesa sampai nafasnya biasa orang tergesa kan. Nah, kemudian beliau lutut dan berkata, gembiralah kalian. Rob kalian, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ini telah membuka pintu dari pintu-pintu langit dan membanggakan kamu di hadapan malaikat. Lihat hamba-hambaku. Mereka telah mengerjakan faridah. Dan sedang menunggu faridah berikutnya. Menunggu salat fardu yang berikutnya. Nah, mereka yang duduk menunggu salat fardu berikutnya itulah yang dinamakan dikatakan oleh Rasulullah, Zalikumur ribat. Zalikumur ribat. Seperti orang berjaga di medan perang. Baik. Disebutkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atan dua waktu tuftahu fihima dibuka pada keduanya abwabus sama pintu-pintu langit. Dua waktu saatani tuftahu fihima tuftahu fihima abwabus sama pintu-pintu langit. Dibuka pada waktu itu pintu-pintu langit. Inda huduris salat ketika hadirnya waktu salat. Sudah mulai masuk salat wa inda saf fi sabilillah dalam barisan tempur di jalan Allah. Dua waktu ketika nah, mereka sih yang berada di dua keadaan ini terbuka pintu-pintu langit. Indah khuduri salah dan indah saf fi sabilillah ketika berbaris di jalan di jalan Allah. Termasuk di situ وعن nah. an Anas bin رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا nudiya إذا shalah ketika diserukan panggilan salat adzan ketika diserukan adzan futihat abwaabus sama dibuka pintu-pintu langit wastujiba ad-du'a dan terkabul doa. Jadi waktu a, waktu adzan, dengar adzan bukan main gitu ya, masya Allah. Nah, nah, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Nah, baik. Beriman kepada nama Allah ini memberikan faedah membuat kita yakin bahwa kemenangan dan pertolongan itu tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan siapa yang dikehendakinya dan menghinakan siapa yang dia dia kehendakinya. Dalam berapa ayat Allah menisbahkan kemenangan-kemenangan itu kepada dirinya. Untuk menyadarkan kita agar senantiasa minta pertolongan kepada Allah, minta kemenangan kepada kepada Allah. Wa huwa khairul fatihin. Kemenangan dalam bukan hanya dalam pertempuran, tapi juga dalam keadaan kita menghadapi fitnah, syubhat. Doa-doa ini seperti ini, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil wa anta khairul fatihin. Nah. Minta kepada Allah untuk dibukakan, dijelaskan kepada kita mana yang hak, mana yang batil. Nah. Ini semua agar kita meminta pertolongan dan kemenangan itu hanya kepada kepada Allah. Dengan apa? An ya'malu bi ta'atihi. An ya'malu bi ta'atihi. Supaya nah, manusia ini kita mengerjakan ketaatan kepada Allah. Mengerjakan ketaatan kepada Allah untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, supaya Allah pun menolong menolong kita menghadapi musuh-musuh kita. Nah. nah. termasuk di sini nah, jadi Allah menyiapkan berbagai sebab kemenangan ter tersebut. Nah, misalnya di ketika perang perang Khaybar, ketika perang Khaybar. Kemudian yang kedua, fawaid yang kedua, beriman kepada nama Allah Al-Fattah menyadarkan kepada kita menumbuhkan keyakinan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka berbagai jenis kenikmatan dan kebaikan untuk kita. Hanya Allah yang membuka berbagai jenis kenikmatan dan kebaikan untuk untuk kita. Dan itu sebagai ujian. Kadang-kadang sebagai ujian buat kita. Atau bisa juga nah, dengan mengimani kita nama Allah Al-Fat, Al-Fattah. Mana lain juga bahwa kadang-kadang Allah memberikan berbagai kebaikan itu istidrajan lana sebagai istidraj. Apa istidraj itu? Nah, kalau dalam yang anak Nah jika Nabi di dalam bahasa Jawanya itu dilulu katanya. Itu makna apa istidraj. Nah, dia semakin disenangkan, senangkan, senangkan, tapi kemudian sampai pada puncaknya dijatuhkan. Nah, ini istidraj. Ya, seperti disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 44. Ya, kadang-kadang Allah membukakan pintu-pintu kebaikan itu istidrajan. Ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Nah, semakin orang itu jauh dari peringatan yang diberikan kepada mereka, semakin terbuka luas dunia itu. ketika mereka lupa dengan apa yang diingatkan mereka dengannya, dengan peringatan-peringatan Allah, dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Semakin mereka jauh dari ini, semakin dibukakan. Fatahna lahum abu kulli syai. Kami buka. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami bukakan atas mereka pintu-pintu segala sesuatu. Nah, kesenangan, syahwat, baik berupa harta, wanita, pangkat, kendaraan segala macam terbu terbuka semakin mudah. Nah. kalau ber, berpandangan dari sini saja, nah, ya berhenti sampai di sini nah, akan disebutkan. Nah, kalau kamu mau kaya, mau jadi hebat, kafir. Nah, jauhi. Maka inilah yang dibisikkan oleh musuh-musuh Allah kepada kaum ini Ya. Karena mereka tahu semakin kaum muslimin berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah sebagaimana dipahami oleh salafun saleh semakin terlindung mereka, semakin terjaga mereka dari makar musuh-musuh mereka dari kalangan jin dan manusia. Makanya mereka semakin gencar upaya mereka untuk menjauhkan abnaul muslimin dari Al-Quran dan Sunnah dan dari salaf mereka. Nah, nah orang-orang yang membebek dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka mengatakan kaum muslimin tidak akan bisa mencapai kekayaan, mencapai kemuliaan, kejayaan kecuali apa? Dengan melemparkan Al-Quran dan Sunnah ke belakang punggung mereka. Kalau masih kukuh dengan kolot dengan agama fanatik, nggak akan maju-maju kaum muslimin. Bahasanya seperti itu. Tapi kalau mereka tahu dan mereka akan lanjutkan hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah faidahum mublisun. Ini bahaya. Sampai ketika mereka begitu gembira dengan kemenangan, bergembira dengan dunia mendapat semakin mudah mereka dapatkan dunia, semakin gembira mereka dalam keadaan semakin jauh kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Faidahum mublisun. Dan kalau kita lihat dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam atau surat berikutnya, dalam surat Al-A'raf, Allah menimpakan balak dan petaka itu, siksaan itu, kalau tidak ketika malam, saat-saat manusia itu lelap tidurnya, seperti akhir malam itu biasanya. Nah, atau ketika mereka betul-betul dalam keadaan lalai begitu gembiranya di siang hari. Di waktu-waktu duha. Di waktu-waktu duha. Mereka senang ya, begitu semangatnya untuk mau mencari harta. Nah, bermain-main. Gembira dengan apa yang telah mereka peroleh. Allah siksa mereka dengan tiba tiba. Faidahum mublisun. Akhirnya mereka putus asa. Waliyahzubillah. Makanya disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aita Allah yu'til abda ad dunya ketika kamu lihat Allah memberikan seorang hamba bagian dari dunia ala ma'asihi ma yuhibbu atas kemaksiatannya dia tetap berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, menjauhi perintah-perintah Allah, tidak mau. Dia kerjakan larangan-larangan Allah. Masih diberikan oleh Allah apa yang dia suka dari dunia ini. Perempuan dapat, harta dapat, kedudukan, tahta. Nah, semua kesenangan dunia dia dapat dalam keadaan dia semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari agama, maka ketahuilah kata Rasulullah fa innama huwa istidraj. Itu adalah istidraj. Dia semakin dilambung-lambungkan, disenangkan tapi kemudian di sudah sampai pada titik puncak dia akan dihempaskan. Dari sini yang kini sering kita ingatkan. Ayat ini yang dibaca oleh Rasulullah surat Al-An'am ayat 44. Nah, Summa Rasulullah SAW falam mana suma dukiru fatah nabi dukiru bihi fatahna alaihim abu abu Kita makhluk yang zalum dan jahul. Kita makhluk yang zalum dan jahul. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Banyak kebaliman dan kebodohan kita kelemahan-kelemahan kita menumpuk pada diri kita kelemahan fisik kelemahan-kelemahan lahir dan batin keterbatasan-keterbatasan fisik dan mental lahir dan batin kita serba kurang. Jangan cepat puas dengan apa yang telah kita lakukan dari amalan-amalan kebaikan. Ya, untuk kita merasa tetap koreksi. Kalau tidak mau dikoreksi orang lain, koreksi diri sendiri. Koreksi diri sendiri. Sudah sempurnakah? Betulkah? Ibadah saya ini sudah diterima oleh Allah atau tidak? Amal-amalan yang saya lakukan ini sudah diterima oleh Allah atau tidak? Sesuai tidak dengan sunnah Rasulullah? Salatnya, wuduknya, puasanya, sodakahnya, ibadah yang lainnya. Ikhlaskah saya karena Allah melakukannya? Hisab Ini yang perlu kita terus ingat. Sehingga tidak membuat kita cepat. Nah, kita hanya bisa berharap. Itulah gunanya salah satu di antara gunanya. Kenapa kita istighfar kepada Allah? Betul-betul istighfar ketika selesai salam. Nah, betapa banyak dalam satu rakaat mungkin tak berapa kesalahan kita. Baru masuk ke dalam takbiratul ihram membaca doa istiftah, istiftah. Nah, belum lagi kita diam, imam membaca, nah, kesempatan syaitan masuk. Nah, dalam sujud, dalam ruku dan imam. Apalagi kalau imamnya membaca sholatnya panjang, masya Allah, pinggang sudah pegal, kaki sudah kesemutan, nah, ada gelisah hati kita. Nah, sujudnya lama, dah Nah. Padahal para salaf kita menjadikan sholat itu betul-betul membuat mereka lupa dengan keadaan dunia. Contoh apa? Coba lihatlah bagaimana Orwah bin Zubair yang digergaji kakinya dalam keadaan dia tidak merasakan sakit sama sekali. Nggak ada bius. Tidak merasa sakit. Orwah bin Zubair putri atau putra putra Zubair bin Awam. Ya. Putra Asma bin Abi Bakar Siddiq. Ya. Ini selalu kita ya, menghisap, mengoreksi ya, mencela diri. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Tumbuhkan itu. Nafsul lawamah. Jangan cepat merasa GR, gede, enam pd bahwa kita sudah dapatkan nafsul mutmainnah dengan ibadah yang kita lakukan. Yang berikutnya nah, mengimani nama Allah Al-Fattah kita meyakini pula bahwa dia, bahwa Allah itu membuka membukakan untuk hambanya yang dia kehendaki sebahagian hikmah ilmu dan fikih pemahaman terhadap agama dan itu bihasabi taqwa wal ikhlas was sidq dan itu tergantung kepada ketakwaan, keikhlasan dan kejujuran. Mereka menerangkan, nah, apa buktinya? Nah, apa sebagai contohnya? Lihatlah betapa dalamnya ilmu para nah, salafun salih radhiyallahu anhu. Ilmu mereka lebih luas, pemahaman mereka lebih tajam, analisa mereka lebih akurat. Nah, karena Allah berkata, berfirman dalam firman dalam ayat, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah akan mengajari kamu. Beriman kepada nama Allah Al-Fatah sekaligus juga sifat Allah membuat kita mestinya yakin bahwa mafatihu kulli syai' Kunci segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia mencari meminta kepada Allah pintu-pintu rahmatnya agar dibukakan untuk untuknya. Senantiasa minta kepada Allah agar Allah membukakan pintu pintu rahmatnya. Nah, di antaranya apa? Nah, biasakan masuk masjid itu baca doa Allah maftahli abwaab rahmatik. Nah, kalau mau keluar, Allah ma'asimni minasyaitonir rajim. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini nama Allah Al-Fattah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nama Allah Al-Qadir Al-Qadir Wal-Muqtadir Al-Qadir Al-Qadir wal Muqtadir. Nah, tiga nama.